Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, ya, tadi kan dijelaskan tentang masalah uh, orang tidak akan masuk surga jika punya sebiji durah dari kesombongan. Pengen diberi gambaran sebiji durah kesombongan itu supaya kita jangan sampai tanpa kita sadari masuk ke bab sombong uh, yang dianggap paling kecilnya itu seperti apa contohnya bu ya? Terima kasih masalah kesombongan. Jadi kesombongan itu adalah ada maratibnya, martabatnya sehingga sombong itu sebab kita putus dari Allah jadi sesuai dengan kadar kesombongan itulah dia putus dari Allah kalau sombong dikatakan batul hak menerima kebenaran sehingga orang itu putus dari Allah itu ada martabatnya ada martabatnya putusnya sesaat-sesaat sering maksiat kan putus dari Allah Makanya nanti akan masuk neraka dengan saat putusnya itu. Sehingga dikatakan la yazni zani hina yazni wa wa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrik wa wa mu'min. Tidak ada seorang pencuri waktu mencuri itu imannya ada itu enggak ada, pasti lagi dicabut imannya. Sehingga lalu melakukan kemaksiatan. Dan nanti dia menolak kebenaran yang ia ketahui sekalipun dia. Padahal dia tahu kalau ini kebenaran, lalu dilanggar. Batarul hak menolak kebenaran. Padahal ini dari Allah dan Rasulullah lalu dia melakukan maksiatan. Apakah akan masuk surga lagi? Tidak, dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar putusnya dengan Allah Subhanahu sesuai dengan kadar dosanya itu. Sampai derajat menolak kebenaran yang paling agung yaitu mempercayai adanya Allah, maka kafir dia di neraka jahanam selamanya. Nabi kafir nanti. Ada menolak kebenaran ya, sering mohon maaf. Ini ini karena kesombongan kita kurang tahu tawaduk dengan Allah kita tahu itu kebenaran dan kita sering terjadi sering terjadi pada kita kita ngerti itu adalah benar tapi kita masih melanggar itu haram tapi kita masih melakukannya pernah atau tidak? pernah kenapa itu semuanya putus kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa itulah kita ngerti kebenaran nah, itu hakikat kesombongan yang nggak masuk surga dengan ini semuanya tapi Allah maha kasih tidak ada dosa kecuali akan diampuni kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Asal seorang hamba itu istighfar. Mungkin hari ini saya kita sombong. Oh, saya sombong. Saya berandakan orang lain nih, orang kecil. Ah. Ada tobatnya. Kita berkasih sayang dengan mereka. Terhapus itu semuanya. Akan berarti orang yang mati membawa kesombongannya, dia di neraka. Sesuai dengan kadar kesombongannya tadi. Mulai dari kesombongan yang paling kecil, tempatnya di neraka. Karena nantang Allah dia dengan kesombongannya itu. Semakin gede semakin lama di neraka. Semakin besar sampai derajat sombong adalah tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik. diabadi abadi di dalam neraka jahannam. Jadi tingkat kesombongan itu menjadikan dia putus dari Allah dan putus kepada Allah tingkatannya macam-macam. Ada orang yang putus kepada Allah sama sekali tidak sambung kafir, syirik menyekutukan Allah. Ada yang putusnya kepada Allah sesaat-sesaat. Maksiat baik, maksiat baik, maksiat baik. Ada hitungannya di sini. Nah, maka hendaknya kita memperkecil jadi kesombongan makanya kita perlu memangkas terus memangkas terus sehingga diangkat sampai sebiji sawi pun akan menjadikan masuk neraka artinya harus waspada sebiji sawi menjadi sebab kita tidak selamat nanti menjadi kita sebab merasakan neraka jahanam dan jangan ngentengin pun di neraka pada akhirnya masuk surga ojek oh, itu masuk sombong yang lebih dahsyat lagi itu ngentengin surga sombong lagi wah bakal lama di surga di neraka, eh, mengentengkan neraka lebih lama lagi nanti neraka tapi rasa takut kepada Allah hukuman Allah neraka Allah maka di saat itu akan luntur kesombongan itu perlahan perlahan demi perlahan sehingga dia semakin sambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua dosa menjadikan orang di neraka dan tidak ada dosa kecuali sebabnya karena kesombongan kalau orang tidak tahu melakukan dosa dihukum atau tidak oleh Allah tidak dihukum tapi dosa yang dihukum oleh Allah tahu dosa dia melakukannya lah itulah sombong maka ada martabatnya di situ termasuk diantaranya tadi dikasih tahu sama orang malah uh, banyak banyak hujah ini Makanya kalau anda melakukan kesalahan jangan banyak berhujah sebab hujahmu itu kesombongan. Kalau anda melakukan kesalahan tinggal merunduk di hadapan Allah, sujud, lalu beristighfar yang banyak selesai kasusnya beres. Al-insan makhluk khata wa Kita sering memang ada bakat di diri kita ini, bakat aku tuh. Anani manhaj iblis itu memang di, di, di, disebarkan di dalam bangsa manusia tuh. Anak, anak, anak, anak. Iblis berkata, "Ana khairun minhu." Dan awas hati-hati, kesombongan iblis ternyata bukan karena urusan dunia. Kesombongan iblis karena kebaikan yang pernah dilakukannya sehingga menjadikan dia merendahkan manusia iblis itu sampai dikatakan bukan bagian dari malaikat tapi karena ibadahnya yang banyak sampai dikolongkan bersama rombongan malaikat tidak ada tempat yang diciptakan oleh Allah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis jangan sampai kalau kita bicara korun kesombongan itu muncul hanya karena kekayaan saja tidak kesombongan bisa saja karena kebaikan yang dilakukan lalu merendahkan orang lain iblis ahli ibadah di saat sujud suruh sujud sama Adam berat loh saya suruh sujud sama Adam. Adam ini belum punya kebaikan. saya sudah puluhan ribu tahun sujud sampai aku diangkat oleh Allah jadi rombongan malaikat. Suruh sujud sama Adam. Sorry deh. Nah kan? Perintah dari Allah. Sorry. Tidak mau sujud. Itkulna li malaikati sujudu li Adam itu ila iblis. Suruh sujud sama Adam, sujud kecuali iblis. Aba takwar Karena dia merasa, oh, saya itu saya itu lebih berhak untuk di disujudin loh kepala suruh sujud dia nggak masuk akal gue kan kiai ini kan gitu maksudnya tuh ustad nih saya ini kok suruh ngerunduk begitu ndak deh no, no. Eh, jadi jadi kebaikannya suruh jadikan dia sob sombong akhirnya disuruh keluar di saat dimarahi pun malah berhujah tidak mohon maaf ya Allah ya betul saya salah ndak berhujah di depan Allah ana khairul minhu aku lebih bagus dari dia ya Allah loh Gara-gara apa? Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dari mana hujahmu hai iblis? Hujahnya orang sombong kadang tidak masuk masuk akal ya orang berantem ya. orang sombong dengan kekayaannya padahal dia tuh di rumah nggak boleh makan nggak boleh tidur di AC sudah dia tapi kan ada ada orang kaya kalau jalan sudah kaya masya Allah lah tapi di rumahnya nggak boleh pakai AC makanannya pun dipilah-pilah nasi nggak boleh ah uh, air dingin nggak boleh padahal kulkasnya gede-gede itu ada tapi kalau jalan sudah kayak kayak punya dunia sombong padahal belum mati pun banyak dunia yang tidak dia dinikmati semoga kita menjadi ah, orang di dunia ahli surga yang diberi oleh Allah kekayaan semoga kekayaannya menghantarkan ke surga yang sempit rezeki semoga dilapangkan oleh Allah dijauhkan dari kesombongan Allah a'lam bisawab